لله الذي خلق خلق الإنسان من علق والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه الذين يلتمسون الكفر والنفاق أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين حسنت نفسي بالحي الذي لا يموت ودفعتكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yang sama-sama kita muliakan segenap alim ulama, pimpinan, zo'ama, penegak dan pembantu dakwah Rasul. Bapak Wakil Wali Kota Kota Madia Banjarmasin, unsur Muspika Kecamatan Banjar Selatan, pimpinan dan tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, rahimakumullah wa hadakumullah. Malam yang ke-27 Rajab junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dapat penghargaan besar merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul dan dia adalah merupakan salah satu khususiat dari sekian banyak khususiat yang diberikan oleh Allah. Karenanya itulah Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi dalam maulidnya mengulas dalam kata-kata rawinya. Wa min asy-syarafil ladzi ikhtassallahu bihi asy-syarafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Lebih daripada itu junjungan kita Rasul diberikan penghormatan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan bi'aini rasin daka wa qalbi dengan mata kepala langsung melihat zat wajibul wujud yang bersifat laisa kamitslihi syai'un. Manusia manakah yang ada di belahan dunia ini langsung di dunia melihat zat Allah Subhanahu wa taala bi aini ra'sin wa kalbi Hanya adalah junjungan kita Rasul. Oleh karenanya itulah di dalam kitab Matan Jauharatul Tauhid Ulama berkata wa minhu ayyadhura bil absari lakin bila kaifin wa lan hisari ibtijais kullaka hadha walil muhta dunyan tabak Mungkin saja dan bisa saja orang beriman nanti di dalam surga yang disebutkan dalam Quran wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira kalau dalam hadis Rasul innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri tetapi namun di dunia hanya adalah junjungan kita Rasulullah dalam perjalanan yang suci dan murni itu malam itu dipertemukan kehadiran Allah maka ada empat halangan yang dihadapi oleh Rasulullah empat itu bekerja keras membelukir jiwa Rasulullah agar tidak sampai malam itu kehadiran Allah Pertama, dengan kendaraan borak Rasul beserta Jibril dan Mikail menuju Sidratil Muntaha dan Mustawa di pertengahan jalan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Empat yang meneriaki Rasul di pertengahan jalan. Teriak yang sebelah kanan, Muhammad berhenti sebentar ada yang aku bicarakan. Junjungan kita Rasul konsekuen dengan waktu dan beliau mengetahui Apabila kesempatan waktu yang diberikan Allah malam ini aku lewat, tidak mungkin kesempatan yang baik ini bisa berulang kembali. Jangan pun Rasul berhenti, menoleh pun tidak. Setelah lewat, tanya sama Sayyidina Jibril. Jibril, siapa sih yang berteriak sebelah kanan tadi? Dijawab oleh Sayyidina Jibril itulah Muhammad panggilan Yahudi Andai kata kau berhenti Muhammad, latahawadat ummatuka, semua umatmu akan jadi Yahudi. Terus lagi Rasul berjalan menjerit lagi sebelah kanan. Muhammad berhenti sebentar, ada yang kubicarakan. Beliau tahu diri malam ini dapat penghargaan besar dari Allah. Ini mungkin halangan di pertengahan jalan. Jangan pun Rasulullah menoleh, jangan pun berhenti. Menoleh pun tidak setelah lewat. Tanya sama Sayyidina Jibril, Jibril siapa sih yang menjerit sebelah kiri tadi itulah kata Jibril Muhammad panggilan Nasar andai kata Muhammad engkau berhenti lata nasarat umat juga, semua umatku menjadi Nasrani dua ini tidak berat dua berikutnya yang paling berat Bukur menghalangi di pertengahan jalan agar Rasul tidak lewat Jibril membisik Muhammad bacakan A'udzubika lima dillahi mati min syarri ma ubur itu padam dengan sendirinya. Rasul tanya, Jibril, apa sih ubur itu? Dijawab oleh Sayyidina Jibril, itulah Muhammad Jin, Jin Ifrit, yang menghalang-halangi agar engkau tidak bisa lewat ke tempat itu. Yang terakhir, yang paling berat, di pertengahan jalan bukan sekedar di pertengahan jalan tapi menghalangi di tengah jalan yang terakhir ini yaitu imra'atun jamilatun wanita cantik bayangkan dalam keadaan suasana yang gelap teman Jibril waktunya lewat tengah malam wanita cantik di tengah jalan lagi pulang ngemis-ngemis cinta sama Rasul keluar di lidahnya cumbu rayu munhasiratan yadaiha menyingsingkan lengan baju memperlihatkan kemelusan batang tubuh dan memperlihatkan perhiasan keluar di lidahnya Muhammad berhenti sebentar ngapain sih junjungan kita rasul tahu betul ini halangan di tengah jalan beliau tidak menoleh setelah lewat Rasul tanya, Jibril, siapa sih yang ngemis-ngemis cinta sama saya tadi? Tidak ada Rasul ngemis-ngemis begitu, cuma tambahan saja. <laughs> Jibril menjawab Muhammad itulah perumpamaan gemerlapnya dunia. Membujuk, mempesona, merayu agar supaya umatku hidup di dunia tidak lagi pengabdian dan ibadah hanya semata-mata urusan duniawi saja Empat yang menghalangi di pertengahan jalan agar Rasul jangan lewat malam itu relevansi dalam cerita ini apa sindiran dengan kita apa kita dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke persada bumi ini inilah yang direnung oleh Rabi'atul Adawiyah pada saat beliau melaksanakan seusai melaksanakan salat tahajud tiga yang diajukan pertanyaan pada diri beliau Hei diriku Siapakah yang menciptakan engkau? Hei diriku Apa gunanya engkau hidup di dunia ini? Yang ketiga Kemana kembalinya engkau setelah meninggal dunia? Dari tujuan kita pengabdian dan ibadah hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberikan lingkaran tujuan kita hidup di dunia ini adalah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bukan ayyukum arfa'u jaha bukan ayyukum aktaru amwala tetapi ayyukum ahsanu amala Allah lah yang menghidupkan manusia dan Allah lah yang mematikan manusia mati dan hidupnya manusia Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada kita siapa di antara kita yang pandai hidup ini meneburkan bibit-bibit ibadah yang sering saya kemukakan pandai-pandailah hidup ini bikin naskah tabungan asuransi kampung akhirat Nanti setelah kita meninggal dunia kita setorkan ke satu bank nama banknya BCA Bank Sentral akhir Kan Bank Sentral Asia uang aja nggak ada rumah masih ngontrak. Eh, yang orang kenal sekarang kan perumnas artinya perumahan belum lunas untuk perhatian sambutan Pak Wali Kota nasi beliau Alhamdulillah belum ada mempunyai rumah dinas nah ini betul-betul pengabdian kepada masyarakat Alhamdulillah mudah-mudahan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mempunyai rumah amin kita kembali kepada pokok pembicaraan tujuan kita hidup adalah pengabdian dan ibadah Ayyukum ahsanu amala bukan ayyukum arfa'u siapa yang paling tinggi pangkat tidak. Ayyukum aktsaru amala, ayyukum aktsaru amwala. Siapa di antara kita yang paling kaya hidup dunia tidak. Tetapi Allah membawa ayyukum ahsanu amala. Siapa hidup ini yang pandai menegurkan bibit-bibit ibadah, yang banyak mempunyai amal, yang siap dipetik setelah dia berada di alam kubur. Allah tidak memandang dari segi kekayaan seseorang Allah tidak akan menilai dari segi pangkatnya seseorang tetapi Allah menilai kepada kita siapa di antara kita hidup ini yang bisa menempuhkan ibadah, yang mengosongkan waktu pengabdian dan ibadah. Nah, dalam tujuan yang suci murni kita ibadah di dunia, yang menghalangi kita beribadah itu juga ampuh Itulah yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumin. Idza aradta al-ibadata falaka arba'atu aqda. Apabila engkau hendak melaksanakan amal ibadah, hendak ke masjid, hendak urunan, apapun pekerjaan kita kebaikan, pasti yang empat ini tampil memblokir kita seakan-akan melingahkan kita agar kita hidup ini kehabisan umur di dunia. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk empat halangan hidup ini. Dua tidak bisa dilihat. Dua yang bisa dilihat. Bayangkan kita menghadapi dua musuh yang tidak bisa dilihat. Musuh bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat dengan musuh. Allahu Akbar. Siapa dua yang tidak bisa dilihat? Pertama, iblis. Kedua, hawa nafsu. Dua berikutnya yang bisa dilihat harta benda dunia. Yang keempat, Rafi su, kawan kita yang jahat. Empat ini sekali lagi memblokir kita agar kita terhenti dalam hidup ini kehabisan umur seakan-akan istilah dunia pertinjuan yang ampas ini mendatangkan jip-jip kiri dan jip-jip kanan membuka pertahanan berita tinju selengkapnya Dan Kristen kembali naik rank menang di runda yang kedua Kenapa sebabnya tinju itu jadi kaku? Jawaban cuma satu, lidah. Kenapa jadi lidah? Jip jip kiri dan jip jip kanan membuka pertahanan masuk kok. Akulah tinju itu. Kita begitu juga dalam kehidupan. Kalau saja kita lihat dalam kehidupan empat yang beraksi dalam jiwa kita ini sekali lagi Pak Bu kehabisan umur di dunia kita hidup kan terbatas paling nikmat hidup 80 tahun itu paling nikmat sudah 80 tahun dan ada artinya lagi hidup apalagi punya istri cantik usia 80 tahun usia istrinya 18 tahun bayangkan diperkosanya Masuk kita bicarakan yang pertama adalah iblis. Apakah iblis yang menggoda kita itu bodoh? Tidak. Dia alim. Apakah iblis yang menggoda kita itu tidak punya titah titahnya tujuh. Apakah iblis yang menggoda kita itu tidak pernah ibadah? Ibadahnya banyak. Apakah iblis yang menggoda kita itu tidak alim? Oh, ilmu pengetahuannya banyak. Hei ulama, hei ustadz dan kiai tukang ceramah jangan sombong dalam kehidupan. Iblis lebih alim dari Anda. Iblis ibadahnya lebih banyak dari Anda. Hei bapak-bapak yang berpangkat, iblis lebih tinggi dari pangkat Anda. Tetapi namun sayang seribu sayang, dia berlaku sombong dan takabur dia bikin sumpah di hadapan Allah inni la'uwiyannahum ajma'in gara-gara Adam awas duriatnya akan kusesatkan kalau tidak bisa aku sesatkan pada ketika dia hidup mengerjakan dosa dan maksiat di akhir hayatnya akan kubuda agar matinya tidak beriman kepada Allah dia bikin sumpah Iblis itu kitanya tujuh Orang sekarang kan kita cuma enam Enam itu pun satu Tambahan saja BA Andus, Profesor Doktor Insinyur Longon Silakan Anda buka di dalam kitab Sirajul Talibin Syarah dari Minhajul Abidin Zaini Dahlan Mengutip dari perkataan Ka'bul akbar Membicarakan biografi dan kehidupan iblis Punya titel tujuh Dari langit pertama sampai langit ketujuh Namanya beda-beda pangkatnya Fa'inna kastratal asma tadullu ala idhamil musamma Orang besar banyak punya nama. Iblis banyak punya titah. Tapi sayang di Lok Mahfuz adalah Azazin. Al-Wali, al taqi Al-Arif, Al-Zahir. Nama-namanya beda langit pertama sampai langit ketujuh. Bagaimana dengan kealimannya Iblis? Oh, tidak diragukan kealiman Iblis. Wa wa'adal malaikata isrin Al sanah dia pernah menasihati malaikat 20 ribu tahun. Bayangkan, dia pernah menasihati seluruh malaikat Sayyidul Karudi dan rohani itu 20 ribu tahun. Orang yang menasihati orang itu bodoh apa pintar, Pak? Bodoh apa pintar? Coba bilang bodoh, saya pulang. Artinya kalau alim pandai ceramah jangan sombong. Iblis lebih ahli ceramah dan nasihat sama malaikat. Jangan sombong. Bagaimana ibadahnya iblis? Wa wa'adal malaikata Isrina al sana Bagaimana ibadahnya? Wa tafa haulal arshi Arba'ina alfa dia pernah tawaf di sekitar aras jumlahnya 40 ribu tahun. Tawaf di sekitar aras 40 ribu tahun bayangkan. Ibadahnya tidak diragukan, kealimannya tidak diragukan, tapi sayang dia dapat kutuk dan murka dari Allah. Apa bedanya si iblis dengan syaitan? Kita kadang-kadang bingung kalau tidak tahu tafsirnya dalam Quran kan ada kadang-kadang ditemui ayat iblis, kadang-kadang ditemui dalam ayat syaitan. Apa sih bedanya? Misalnya, Ya ayuhan nasobudu Usjudu li adam apa saja sajadu illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin Dalam surah Al-Hasr كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين dalam surah Yasin ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء perbedaan antara iblis dengan syaitan? Orang kampung tidak menyebut iblis. abilis. <laughs> Asal anda ini buahnya ya Ahok di sana, Babilis. <laughs> Bedanya iblis dengan syaitan itu iblis ini bosnya, pimpinannya. Sedangkan syaitan anak buahnya. loh Udah udah muntai geruk-geruknya. Udah muntai geruk-geruknya. Kesian orang muntai. Diulah jadi inspektur upacara kesian. Ya namanya orang pilak kesian. Terakhir, Google benisah. Gila jangan cari orang yang ada itu kan kesian orang ngomong teh. Maaf kalau ada orang ngomong teh. Kita kembali Pak. Iblis mempunyai grup sejumlah delapan. Anda silakan buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Jumlah grupnya syaitan itu delapan, masing-masing di mana majelis-majelis kebaikan iblis itu ditugas menugaskan kepada setan agar menggoda manusia. Bayangkan, Pak. Dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya manusia tidak berbuat kebaikan. Di ketika kita hendak mengerjakan salat, syaitannya tampil adalah wanzib Wahwa syaitan al-muwaswisu fis salat. Orang mau salat, anzib dan Bagaimana cara orang yang tidak bisa mengerjakan salat? Sampai waktu nanti saja. Oh, baru sampai waktu. Padahal zuhur sudah. Nanti kan setengah dua bisa dikerjakan. Jam setengah dua, jam dua kan bisa. Itu usaha tanzim. Agar supaya kita hidup ini ringan. Kehabisan waktu Apabila kita berada di pasar, tugasnya jalan bur, yaitu mengurangi takaran mikiran, ukuran dan timbangan. Kalau kita tidur, wilhan. Kalau kita dalam mengerjakan dalam mendapat bala dan musibah, namanya kabar. Semua dibagi-baginya. Digudanya kita agar kehidupan kita ini tidak mengerjakan ibadah kepada Allah. Inilah jahatnya iblis pada suatu ketika junjungan kita Rasul melaksanakan salat berjamaah. Eh tiba-tiba di pintu masjid ada iblis. Rasul melihat dengan iblis. Rasul istimewa. Di pintu masjid ada iblis. Rasul bilang, eh iblis, kenapa sih kamu duduk di samping pintu ini? Allah Ta'ala yang muruni. Allah Muhammad menyuruh aku menemui kamu di sini. Aku jika tidak Allah menyuruh, aku tidak berani ketemu sama kamu Muhammad. Dan Allah berpesan, Iblis kata Allah, kalau Muhammad bertanya, kau harus jujur jawab, gak boleh ngomong dusta. Nah, kata Rasul, ini peluang besar. Aku akan tanya. Iblis, lima tamna'u ummati an huduri salatil jamaah? Kenapa umatnya kamu goda dari mengerjakan salat berjamaah? Masjidnya indah dan megah, tapi isinya kosong. Kenapa kamu usahakan manusia tidak mau melaksanakan salat berjamaah? Aduh, kata Iblis ini Muhammad pemantap, kita tidak pesan Allah, pasti aku tidak menjawab ini. Ini rahasia loh Muhammad. Apanya Iblis orang Jakarta ya. Ini rahasia loh Muhammad. Baik, begini Muhammad Idza kharajat ummatuka ila salati bil jama'ati ta'khudunil humal harra fala yartafi dzalika hatta yarji'a. Apabila umatmu mulai melangkah berangkat dari kediamannya menuju musalla, menuju masjid, mulailah Muhammad aku kepanasan. Kepanasan iblis bila kita berangkat mulai di rumah itu. Sehingga karena dia saking panasnya, Begitu kita berangkat diingatkannya di dalam hati. Eh, itik belum tak urung. Ayam belum tak urung lagi. Akhirnya lah dia tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Dan apabila umatmu itu masuk Muhammad, tambah panas aku. bin aku tidak akan berhenti panas terkecuali Muhammad umatmu itu pulang dari salat berjamaah itu. Jadi usaha iblis setelah masuk bagaimana orang itu kembali dengan cepat agar tidak melaksanakan wiridan. Selalu itu Allah, eh, Allah turun antuknya sandal orang. <laughs> Ini usaha iblis. Nah oleh karena demikian dalam pelaksanaan salat bagaimana secaranya iblis itu supaya panas terus. Musuh kita ini jangan berkutik dengan kita. Ini berikan peluang. Begitu assalamualaikum langsung turun. Padahal ulama berkata Abdul Abdullah Hakim Abdullah bin Alawi al haddad beliau berkata kata beliau man laisa lahu indun bahwa barang siapa tidak mempunyai wiridan itulah kerak atau waris Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. Allah. Warik keluar. Karena <laughs> Tapi jangan disebut, eh, mari keluar sandal antuknya. Nah, di disinilah godaan iblis dijebaknya kita dalam musuh kita iblis ini Pak dia akan bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia menurut di dalam satu kitab yang pernah kita baca manusia dibakar di api neraka titik tinu terakhir permohonan dari lima itu yang terakhir Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin kalau hendak kembali kata Allah wahai manusia penghuni neraka ke dunia tidak mungkin tetapi namun penghuni neraka memohon yang terakhir kelima Tuhan kami hendak melihat dua bangsa jin dan manusia yang pernah menyesatkan kami di waktu di dunia. Tuhan, mana iblisnya gara-gara kalian dalam neraka? Gara-gara iblis semalam kami masuk neraka ini. Kami hendak melihat iblisnya. Tunggu kata Allah. Kalau kamu hendak melihat iblis boleh. Hendak kembali ke dunia tidak mungkin. Malik apa? Bikinkan satu mimbar di dalam neraka terdiri bahan bangunannya dari api pasti dari api kalau dalam neraka dari kayu hangus dibikinkan waktu itu satu mimbar Malik apa lagi kata Malik angkat iblis yang paling bawah dari api neraka itu minal asfalin angkat ditarik oleh Malik didudukan di atas mimbar dapat penghargaan iblis. Eh iblis kata Allah kau tidak boleh ngomong. Manusia silahkan iblis itu. Itu iblis ya. Tewas saja Sarah ikan manja dari itu. Habis-habisan. Mati-matian manusia melihat bunga ketua anjing bukit ini. Gara-gara lu kami jadi neraka. bisu iblis tidak boleh ngomong dia. terakhir manusia gak bisa lagi kehabisan bahan unggul satwa anjing bukit kepala pada satwa ini habis sudah bahan Dia kata Allah manusia iblis silahkan jawab nah ya iblis anak juga gilirannya <laughs> apa teksnya iblis ini dalam Al-Quran diceritakan waqala syaitanu lamma qudiyal amr inna Allah wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa wa ma kana min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ini teksnya Inggris Iblis berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang senasib dan sepenanggungan sama-sama. Itu tambahannya saja, nah, Dan sama-sama menderita, mana mana ada sama-sama bahagia. Sebentar ya, menjawab pertanyaan kalian. Diam semua ya, jangan ngomong. Begini, Inna Allah wa'idakum wa'idal haq, jadi Allah benar janji Allah benar eh penghuni neraka janji Allah benar kita nggak bisa mengingkarkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannat innal ladzina kafaru kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar beriman dan beramal saleh surga tuh tuh kayak buahnya tuh kayak buahnya tuh Innal ladzina kafaru kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Tidak percaya, kafir, maksiat. Nah, ya kayak kita-kita ini ya. من kita بنيها tugasku kamu kalian sudah tahu pada aku ini kan diponis dalam neraka buat selama-lamanya aku ini diponis dalam neraka buat selama-lamanya tetapi aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari teman sebanyak-banyak lainnya begini pak Bobot penderitaan itu sama apabila yang menghadapinya banyak rasa intim ketimbang sendiri. Ngerti? Bobot penderitaan itu sama. Apabila yang menghadapi itu bobot penderitaan yang sama itu banyak orangnya enteng ketimbang sendirian. Satu contoh yang mudah dimengerti. Ini contoh yang mudah dimengerti. Kita semua datang ke sini berpakaian dengan rapi tapi ada satu orang mengalami nasib yang sial wajar normal berakal bertelanjang malu nggak sopan nggak eh orang semua berpakaian rapi kita sendirian yang bertelanjang malu tidak tapi kalau semua yang datang ke sini bertelanjang malu nggak mana ada pada malu kan malu juga cuma rasain eh nggak timbang sendirian aduh kata Setelahnya malu kan tentu walaupun malu tapi kada bisa kan teror menteror kada bisa kan baku kudahan tuh kan ada kau nah, kan berjelajah Ujur handap dari gana ah. Ujur nasikong, ujur aja panjang tapi halus Kata kamu berkudahan tidak kawa Ujur kebinaan mana lelaki yang mawala bagian mana bibinya mana burung ada kawan di orang itu yang bisa kan sebuah penderitaan itu sama menghadapinya apa itu rasa itu yang ketimbang sini ini contoh aja pak contoh nah ini tugas iblis lalu kata iblis kan aku diperkenankan oleh Allah Ta'ala doaku Aku akan menggoda kalian dan diberi kesempatan sebanyak mungkin mencari teman. Oleh karena itu kata iblis kan aku cuma membawai mengajak saja. Ikam dua mulai nah, akunnya. Apa ikam menyaliki aku memarahi aku? Aku kan cuma mengajak kepada kamu, kamu juga yang maunya. Jangan disalahkan aku. Jaka ya, aku ini jadi iblis dalam surga, ayo jadi kamu saliki. Kau sama-sama dalam neraka ini, kita diam lagi. Musuh kita yang pertama iblis masih tiga lagi. Dua. Yang kedua adalah hawa nafsu. Musuh kita yang pertama iblis, kedua hawa nafsu. Nafsu itu jahat. Mana jahatnya dengan syaitan? Iblis sudah hebat. Mana jahatnya dengan syaitan budak? Anda silakan buka di dalam kitab Risalatul Muawana perkataan seorang ulama. Ta'arrafin nafsala la ta'man ghawailah. Pan nafsu akbatu min sarqina syaitan. Kalian kata ulama hendaklah kenal betul bujuk perayu nafsu. Ta'arrafin nafsala la ta'man ghawailah. Jangan merasa aman terhadap tipu dayanya nafsu. Pan nafsu akbatu min sarqina syaitanan nafsu itu lebih jahat dari 70 syaitan menggoda nafsu satu lebih berat satu nafsu iblis bisa lari kalau kita ibadah apalagi kita bahatalah hudura iblis lari tak antuk-antuk begitu sampai waktu Allahu Akbar Allahu Akbar larinya tak antuk-antuk tapi orang mau sholat kamu subuh dalam kalam Allah Akbar Wa Akbar itu dikandungnya iblis ini ada beda nah iblis kalau kita beribadah dia keluar dia lari tetapi bila kita lupa dengan Allah dan kita kembali untuk mengerjakan sesuatu apapun lupa dengan Allah iblis kembali beraksi tapi nafsu tidak bisa lain. Inilah kejahatannya nafsu. Musuh dalam musuh dalam salawat. Kalau dalam selimut kan masih otong, bisa disimba-simba. Tapi kalau dalam salawat bahaya kan? Nafsu itu jumlahnya berapa sih? Tujuh. Silakan Anda buka dalam kitab Fuyudatul Ilahiyah. Nafsu tidak semua jahat. Yang jahat itu adalah ammar. Yang jahat itu adalah lawama. Yang mulai membaik mulhimah, radiyah, mardiyah, kamilah, mutmainnah. Yang paling hebat nafsunya baik, mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi nah oleh karena itu nafsu ini berat daripada syaitan godaan dan nafsu tidak pernah puas dalam hidup lima kita merancana kabul lima kehendak masih menyusul sepuluh yang belum Sepuluh kita rencanakan kabul, masih menyusus dua puluh yang belum lagi. Selama kita hidup, nafsu tidak pernah puas terkecuali berakhir apabila sudah hidung kita ini bersentuhan dengan tanah di ketika orang mentalkinkan subhanaman ta'azzaza bil qudrati wal Nafsu tidak pernah puas dan nafsu ini bujuk rayunya untuk kejahatan akal untuk kebaikan coba lihat kehebatannya nafsu membodohi dalam kehidupan yang disebutkan dalam Quran amma taqa wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa Aduh, buahnya aja. <laughs> Ngalir badan kemana-mana kalau bisikan ini, Jangan nah, ada biar besar tidak nyaman badan Ini bagi rezeki bisa beli sepeda Asal kawan tak sepeda Bisa pula beli sepeda Ada yang namanya sepeda motor kalau hujan tetap kehujanan cakanya mobil biar setengah pakai bisa dan kemana-mana diatur ini bagi pulang rezeki kawan beli mobil Aduh. Ya bisa dia ini belinya mobil yang baru lagi baru bagus banget. Beli dia beli sudah mobil. Aduh. Selama kita hidup nafsu tidak pernah puas dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu kita hidup waspadalah terhadap wujud raih nafsu ini yang tidak pernah puas dalam kehidupan dan tidak pernah kabul semua permintaan dan lebih ironis lagi nafsu itu nyata sudah salahnya tetap diambil nafsu siapa sih yang tidak tahu hukumnya judi itu haram tidak usah tanya mengapa eh, mengapa judi itu diharamkan tahu judi itu haram? Minuman keras itu semua orang tahu pada haram. Tapi kenapa sebabnya maka diambil? Tahu sudah bahwa itu bayarnya lebih riba, kullu dan jarra manfaatan bahwa riba. Semua tahu hukumnya pada haram. Kenapa maka diambilnya? Korupsi itu tahu semua pada haram, hak negara, hak masyarakat, apa ya. Tapi kenapa maka korupsi? Semua jawabannya cuma satu, nafsu. Contoh, orang bahari membanam biji nangka. Buat ke dalam dapur sepuluh biji. Kira-kira 10 menit masak. Ambil sembilan sepuluh selesai kata akal berhenti habis sudah yang dimasukkan ke dalam tadi kan habis kata nafsu ambil aja deh satu kena ada yang hampir sama potongannya kan ambil aja akal buat perang antara akal dengan nafsu tidak boleh tidak mungkin sepuluh jadi sebelas tidak kata nafsu ambil aja deh bisa aja kan pada ketika anak main-main kan masuk ke dalam sana kata akal mana ada waktunya kan sebentar ambil aja deh perang antara akal dengan nafsu kalah akal ambil yang di samping agak dingin langsung mau tambahkan tahi kucing tahu semua nafsu itu jahat dan kita mengetahui tetapi inilah beraksinya nafsu dalam kehidupan kita dua yang ketiga gemerlapnya harta benda dunia membujuk merayu berteriak di saat kita hadir ke majelis taklim kata tokoh di dalamnya eh jual aku semua dagangan itu berteriak pada saat kita berada di majelis taklim di sekitar jam 8 jam 9 pagi berteriak apakah kita menerima teriakan kalau kita mendengari teriakannya dunia kita tidak akan bisa mengabdi dan ibadah kepada Allah Rasulullah bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat minan nisa." Dunia. Dalam hadis Rasul disebutkan dunia itu hulwatun hadiratun. Ad-dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu laksana makanan yang manis dan warna yang hijau. Dunia Dua ini semua orang yang mengingini rasa yang manis, warna yang hitam. Itu dunia. Siapa yang tidak setuju dengan yang manis dan siapa yang tidak setuju dengan warna hijau? Ustaz, saya tidak setuju yang manis. Saya sudah 2 tahun, 3 tahun tidak meminum makanan dan memakan yang manis. Anda betul-betul karena kencing manis. Kalau betul-betul normal, pasti setuju dengan yang manis. Inilah dunia. Dunia itu hijau, dunia itu manis, artinya semua orang diketujui Semua orang setuju dengan ini. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita kalau cuma memikirkan dunia terus menerus? Apa sih yang kita banggakan hidup ini? Mas? Kalau kita pagi sore mengejar harta benda, kumpul harta benda, apa sih kemewahan dan kebanggaan kita memiliki harta? Ingat ucapan Imam Ghazali, semakin kita kaya hidup di dunia, semakin kita banyak sakit hati. Bedakan pendapat kita yang bodoh, semakin kaya hidup, semakin nikmat. Imam Ghazali mengatakan semakin bertambah kekayaanmu, semakin bertambah duka citamu menghadapi kehidupan. Contoh, saya tanya jawab dengan jujur. Pak, orang mengendarai mobil pickup tahun 85 dengan mobil Mercy. Mana gembiranya dua menyeder? Kan? Mobil Mercy tahun 2000 dengan mobil pickup tahun 85 jauh lebih gembira orang yang menyetir mobil pickup 85 daripada mobil Mercy Para lah. cuman masyarakat yang di luar menilai orang yang mobil Mesinnya gembira di dalam orang mobil pickup kasihan di dalam padahal lebih gembira mobil pickup daripada mobil Mesin. tuh yang mobil Mesin waduh bisa samping ini bijak menari-nari bungolnya paksa pak sedikitnya mulai ratingnya ke mengirim ke Jakarta Tapi kalau pickup tahun 85, eh, ayo jangan kupakan Tuhan. Nah ini dunia. Belum lagi dimasukkan ke dalam gerasinya. Ampak pakai kuncinya Mercy tadi. Pakai alarm lagi. Pertama, kunci pagar. Kedua, kunci garasi. Ketiga, kunci pintunya. Keempat, alarmnya. Kucing bakal lari. Jalan di tiwang masuk, kok terjatuh, tersentuh mobilnya yang pintunya. Ah, langsung buka sini. Lari dari tempat pertinjuan, padahal akan bertinju langsung lari. Kenapa? Mobilnya berbunyi. Nah di sini lihat, di dalam generasinya lebih sedih mobil Messi pada ketika mengendarainya lebih sedih mobil Messi daripada mobil pickup. Begitu pula pada ketika orang tadi dalam keadaan di halaman. Contoh, mobil pickup di halaman itu tanaman. Akinya habis mati Bila mengikuti balimat menunjuk, mendorong. Ada maling melelek pencuri melelek. Allah, gak apa kaki aja mendorong mau hidup. Di sini jelaslah ucapan Imam Ghazali. Kalau tidak didasari dengan ilmu ma'rifat kepada Allah, memiliki harta benda dunia, semakin kaya, semakin sakit hati. Tetapi berbeda dengan orang yang sudah mempunyai ilmu ma'rifat, silahkan tambah kekayaan, tambah makrifat. Dia lihat rumah yang besar, di situ Allah. Dia lihat mobil yang mewah, di situ Allah. Bukan Allah di sana. Pada saat dia melihat rumah yang besar, melihat keagungan dan kebesaran Allah yang memberikan rezeki bisa bikin rumah, pada saat dia masuk ke dalam mobil dia makrifat dengan Allah pada ketika itu dia makrifat kepada Allah dengan memandang Allah memberikan rezeki kepadaku bisa beli mobil Mercedes silahkan anda kaya tapi sudah tinggal makrifat kepada Allah selama tidak makrifat kepada Allah semakin kaya semakin sedih dunia pada suatu ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan diturunkan Allah Jibril untuk menemui dan menawarkan kepada Rasul turun Jibril bilang Jibril Muhammad Allahu Taala yukriuka salam Allah Muhammad berkirim salam ya Allah betapa mulianya Rasul kita Allah berkirim salam kita punya guru, guru itu punya karismatik tersendiri. Teman kita ziarah sama beliau. Beliau titip pesan, sampaikan salamku sama si Anu. Alangkah bangga dan bahagianya karena gurunya yang mempunyai karismatik yang ia cintai berkirim salam sama dia. Rasul bukan lagi manusia yang berkirim salam. Allah Taala yukrimuka salam. Allah berkirim salam. Muhammad di samping Allah berkirim salam, Allah menawarkan Muhammad. Maukah engkau menerimanya Muhammad Gunung Uhud itu jadi emas? Ini yang disebutkan dalam burda warawadatul jibal summu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama sama. Maukah Muhammad dijawab oleh tak fa'atraka sahur sa'atan Rasul menundukkan kepalanya Mau kamu Muhammad gunung Uhud jadi mas untuk kalimat kalimatillah Rasulullah menunduk sujud kemudian beliau menatap kepada Sayyidina Jibril Jibril inna dunya daru man la daralah wa malun man la mal qad yajma'uha man la akhlal ketahuilah Jibril sesungguhnya dunia ini rumah yang tidak ada rumah pada hakikatnya sesungguhnya dunia ini harta pada hakikatnya tidak ada memiliki harta itu kadaya cuma Muhammad la akhlal terkadang orang yang menumpuk dunia itu kata Rasul Jibril adalah orang yang tidak mempunyai akal Sempurna Jibril menjawab Muhammad Sabbatakallahum bil qawli Bahasa Banjarnya, mudahan Muhammad itu ucapan ikam itu untung. Jangan tergiur dengan gemerlapnya dunia, mudahan ikam menuntung Muhammad. Sabbatakallahum bil qawli Inilah pendirian Rasulullah terhadap gelapnya dunia. Tiga, ada cerita Nabi Isa alaihi salatu wassalam di ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam berjalan di tengah-tengah padang pasir tandus tiba-tiba waktu itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam melihat dari tempat yang jauh awan mendung di sana awan mendung akhirnya mengelilingi hujan pun lebat Nabi Musa, Nabi Isa lari. Menuju Nabi Isa dalam gua, hendak berlindung daripada hujan lebat, masuk ke dalam gua. Ternyata di gua itu ada satu ekor macan. Hendak masuk Nabi Isa, tidak berani. Lari Nabi Isa. Di tempat yang jauh di sana ada himan didekati oleh Nabi Isa alaihissalam di Ternyata di dalamnya ada seorang perempuan cantik. Lari Nabi Isa. Mun kita kira-kira hari hujan ada bajimah di dalamnya wanita cantik. Ah, lumayan. Begitu Nabi Isa hendak mendekatannya wanita cantik, beliau jauh Menangis Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Ya Rabb, Likulli insanin wa hayawanin lahum ma'wat. Setiap manusia ya Allah dan binatang ada mempunyai tempat berteduh dalam kehidupan. Hamba ini ya Allah, Nabi dan Rasulmu tidak ada punya tempat perlindungan dalam mengantisipasi hujan lebat sini. Menangis kesian. Bahasa Banjarnya marista. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala Isa Kau hendakkah nikmat itu di dunia aku beri habis-habisan? Nanti di negeri akhir kau tidak lagi. Atau di akhirat saja seluruhnya, di dunia tidak. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala surga dan nikmatnya. Nabi Isa sambil menangis, Ya Allah, hamba rela, hamba rela, Ya Allah. biar di dunia tidak dapat dan tempat yang layak. Dan hamba tidak dapat nikmat dunia ini. Asal akhirat nanti, Ya Allah, hamba bisa menikmati Inilah pilihan Nabi Isa alaihissalam Kalau kita tidak, kalau kita berdoa Rabbana adina fid dunia Wafil akhirati Tetapi jelas menurut Imam Ghazali kalau orang rajin kerja dunia pasti malas ibadah. Kalau orang rajin ibadah pasti kurang malas urus dunia. Itu Imam Ghazali. Kalau Sayyidina Ali bilang begini. Mamathalu dunia wal akhirah illa ra'atayna ra'atayn Ida ahbab ahbabta huma asqatal akhar. Tidak ada perbedaan kata Sayyidina Ali dengan dunia dan akhirat seperti seorang seperti seorang seperti dua orang perempuan yang sedang dimadukan. Dipolgamikan. Dua perempuan yang dimadukan itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Apabila kau yang cintai yang tua, pasti ngomel yang muda. Apabila kau cintai yang muda, yang tua pasti ngomel. Tidak mungkin terkumpul dua yang cinta Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata kata Sayyidina Umar bisa aku himpunkan antara dagangku dengan ibadahku lebih dulu pertama aku yang dapat mengumpulkan ternyata tidak bisa nah itulah ucapan Sayyidina Ali lagi mamatul dunia wal akhirat illa kemasalil masyriti wal maghrib tidak ada ada perumpamaan dunia dan akhirat terkecuali pada saat kita berdiri di tengah-tengah dunia satu saat kau menghadap ke sebelah barat menghadap ke sebelah barat otomatis kau membelakangi sebelah timur apabila kau menghadap ke sebelah timur otomatis membelakangi ke sebelah barat menghadap kedua-duanya tidak mungkin oleh karena itu Rasulullah berpesan man ahabba dunyahu adarra bil akhirati wa man ahabba akhiratahu abar di dunia para ma yalhaq ala ma cinta dengan akhirat mudarat dunia cinta dunia akhirat sakit mencintai kedua-duanya tidak mungkin maka oleh karena itu kata Rasul aku titip pesan kepada umatku fa'atiru ma yalhaq ala ma Banyak banyaki urusan akhirat kurang sedikit urusan dunia agar kau dunia bisa menikmati akhirat pun kita nikmati disinilah kita sadar Pak yang sering saya kemukakan adik-adik remaja hidup cuma satu kali hidup ini cuma satu kali kalau saja yang satu kali ini kita gagal kita akan meraih satu penyesalan yang tidak berbuntut lagi tetapi apabila yang satu kali ini kita berhasil maka kita akan mendapat kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan untung-untung malam ini bolehlah malam ahad menangis sampai malam ahad tidak mungkin lagi kenapa sebabnya tilkal ayyamu apa yang nangis yang keempat yang terakhir untuk memblokir kita hidup ini di samping yang pertama yaitu iblis yang kedua hawa nafsu yang ketiga kemalaknya harta benda dunia yang keempat, adik-adik remaja harus diketahui musuh kita yang keempat, rafi musuh kawan kita yang jahat. Pengaruh lingkungan sangat menentukan terhadap kepribadian seseorang. Saya ulangi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan terhadap kepribadian seseorang. Kalau di lingkungan itu anaknya maghribnya masuk ke dalam musala, insya Allah anak kita juga masuk. Tetapi kalau maghribnya di lingkungan itu nongkrong di mana jam makan, anak kita juga akan ikut. Pengaruh lingkungan sangat menentukan terhadap kepribadian seseorang. Oleh karena itu Rasul titip pesan Aljar jar Aljar habladda pilihlah dan lihat jalan dulu sebelum bikin rumah kalau kita hendak bikin rumah batajak rumah baulah rumah Lihat dulu lingkungan kalau lingkungannya itu jahat anak kita ikut Nah disinilah kita sekarang ini mengantisipasi dari berbagai macam problema keluarga kita Yang paling penting teman adik-adik mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau kita setuju dengan orang yang baik, kita akan jadi orang baik. Kalau kita menemani orang yang jahat, kita akan jahat. Sangat mempengaruhi teman ini. Oleh karena itulah kita bersama-sama mudah-mudahan terlepas dari jebakan yang empat ini dalam mengantisipasi hidup dan kehidupan supaya luruslah tujuan kita pengabdian dan ibadah Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik dan hidayah kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesadaran dalam kehidupan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita zahir dan batin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.